Pertama, mereka mengakui bahwa tidak maksimal menggunakan pendengaran yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberi telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Sehingga telinga itu hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Itulah kemudian ilmu tentang iman tidak masuk ke akal mereka karena akal mereka kosong dari informasi tentang wahyu maka otomatis mereka meninggalkan yang kedua yaitu mereka meninggalkan fungsi akal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia adalah untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tidak ada informasi wahyu yang masuk kepada mereka dari mereka yang mereka dengar hanya yang sia-sia maka akal tidak berfungsi. Nah, dengan matinya fungsi dua pendengaran dan dua indera ini yaitu pendengaran dan akal maka akibatnya dia masuk neraka Allah berfirman merekam pernyataan mereka lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir Seandainya kami dulu di dunia Dikata menunjukkan bahwa Masa lalu Seandainya kami dulu Di dunia Menggunakan telinga kami Dengan mendengarkan kebaikan-kebaikan Mendengarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aun akilun kami menggunakan akal kami Untuk memahami ajaran Allah Maka fi ashabis sa'ir Isya kami tidak menjadi penghuni neraka Bapak Ibu Rasulullah Kita hidup harus ikut tuntunan Allah Bukan seperti orang mengatakan Ah, yang penting kan baik Bukan yang penting kan baik Berbeda Orang yang membantu fakir miskin Karena dorongan kasihan dengan orang yang membantu fakir miskin dengan dorongan pemahaman bahwa ini perintah Allah. Yang pertama tidak sepahala, yang kedua dapat pahala dari Allah SWT. Jadi bukan yang penting yang baik, bukan. Jadi kita harus paham bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan atas dorongan motivasi emosi, bukan tapi kita bekerja karena ini perintah Allah. Karena ini larangan Allah. Aku tinggalkan. Para ulama telah membahas panjang lebar tentang masalah keikhlasan. Imam Ghazali termasuk seorang yang paling menekankan masalah ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan beliau banyak memberikan contoh-contoh beliau mengatakan bahwa ada seseorang tidak pernah berbuat maksiat katakanlah tidak pernah korupsi atau tidak pernah berzina tapi motivasinya bukan karena takut kepada Allah <clears throat> motivasinya karena takut tercoreng nama baiknya orang seperti ini bukan patuh kepada Allah. Dia baik bukan karena patuh kepada Allah. Dia baik karena motivasi dia. Jadi takut tercoreng nama baiknya. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah? Tinggalkan kemaksiatan dengan kesadaran bahwa ini larangan Allah. Allah melarang ini aku tinggalkan itu alasannya jadi berbeda antara yang baik yang pertama dan baik yang kedua kalau baik yang pertama itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang tidak beriman motivasinya motivasi emosi ketika dia membantu orang-orang yang kena kolom bencana orang yang tidak beriman datang berlomba-lomba motivasinya motivasi kemanusiaan tapi orang beriman tidak dia bantu mereka karena ini perintah Allah saudara bahwa ini dia berangkat bahwa aku harus membantu mereka karena perintah Allah saudara nah di situ nah inilah makna bahwa kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah hakikat iman dari ini harus kita sadari dalam hidup kita sehari-hari sebab kita semua ini adalah milik Allah kalau kita berbuat baik jangan hanya asal berbuat baik. Hendaklah kita berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka pendengaran dan akal dianggap tidak berfungsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah eh, hal yang perlu dipertegas tentang hakikat pentingnya eh, pendengaran dan akal. Saya ingin sedikit mengutip di sini ucapan para ulama tafsir tentang hakikat pentingnya ilmu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pendengaran dan akal? Para ulama tafsir mengatakan fahada yaitu ini menunjukkan an-din bahwa agama la yatimu illa bitta'lim tidak akan bisa dicapai kecuali dengan belajar li'anna sam'a yaqtadi irsyad mursyid wa al hadi sebab pendengaran membutuhkan ilmu untuk dijadikan hidayah wahtajju biha aidun ala tafdil sam al basar mereka mengatakan bahwa mengapa kok pendengaran dulu baru akal kok pendengaran penyebutannya diutamakan atas akal li'anna sam'a madkhulun fil khalas sebab pendengaran merupakan pintu untuk kita selamat dari api neraka. Dari pendengaran dapat ilmu. Dari ilmu yang benar akal hidup. Akal hidup punya persepsi yang benar. Persepsi yang benar masuk ke dalam hati menjadi iman. Iman menggerakkan amal. Kebalikannya, yang didengar satu yang salah. Masuk ke akal membangun persepsi yang salah. Persepsi salah membangun akidah yang salah. Akidah yang salah menggerakkan amal yang salah. Maka dia menjadi berdosa. Berapa banyak orang yang ingin baik, tapi karena ilmunya salah, akibatnya dia salah jalan. Nah, di sini bahwa dalam mentaati Allah, jangan sekarang mengatakan, masa Allah nggak kasih hati, aku sudah beramal. Tidak, tidak demikian. Jangan asal-asalan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita harus benar-benar mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui rasulnya. Kemudian Allah firman Faktarafu bidambihim Fasuhqan li ashabis sa'ir Mereka mengaku di sini ada kata fakta fa'tarafu bidzambihi. Mereka mengaku atas dosa-dosa mereka. Di sini bahwa tadinya mereka tidak mau mengaku. Mereka ingin menyembunyikan dosa-dosa itu. Ada yang mengatakan, kata Rasulullah Aku tidak percaya dengan malaikatmu ya Allah Allah hadirkan kitabnya Aku tidak percaya dengan kitabmu Ini ya Allah Mungkin kitab ini salah Terus kamu butuh saksi apa? La uridu illa nafsi Aku tidak mau saksi kecuali diriku sendiri Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma nakhtimu ala afwahi Pada hari ini aku untuk mulut yang suka berdusta wa tukallimuna aidihim dan kami bikin tangan berbicara wa tashhadu arjuluhum dan kami bikin kaki bersaksi bima kan karena perbuatan mereka bukan hanya tangan bukan hanya kaki kulit wa qalu li mereka berkata kepada kulitnya Lima syahid tum alaina Kenapa kamu bersaksi kepada kami kau? Mereka jawab Antokan Allah Allah di antokulla asyik. Allah mengetahui berbicara Karena Allah bisa membuat segera sesuatu berbicara Di sini mereka mengakui fakta Fa'tarafu bidambi Mereka mengakui bahwa Ya sudah Aku tidak bisa menghindar Bahwa ini dosa memang sudah nampak Dan Allah tampakkan semua itu mereka kaget sampai dosa yang tadinya mereka tidak menyangka itu dosa. Hal-hal yang sia yang si kecil sekali, tidak menyangka itu dosa. Mereka melihat catatan amalnya. Mereka mengatakan mali hadal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsan. Semua ada. Semua tercatat tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang, yang hilang, semua ada. ya aku tidak sangka ternyata ada semua. Begitulah pengakuan mereka. Fa'tarufu bidambi. Ketika mereka sudah mengakui dosa itu. Dari sini bahwa tidak dimasukkan seorang ke neraka kecuali mereka setelah mengakui dosa. Allah tunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi sampai dia mengakui. Kalau terus tidak mengakui dan terus dibantah oleh Allah SWT, maka ini tanda-tanda Allah akan mengadab lebih diberi lagi. Makanya sebaik-baiknya hamba adalah yang pandai mengaku dosa. Makanya doa yang paling baik yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana zalamna anfusana Ya Allah kami telah menzalimi diri kami fa illam taghfir lana kalau kau tidak ampuni kami wa tarhamna kau tidak sayang kami lakunna min khasirin karena kami menjadi orang yang dan yang rugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hakikat pertobatan anak mengakui dosa. Jangan sampai dalam diri kita itu merasa sudah sempurna. Kita harus dalam kondisi bayan khauf wa roja antara takut dan harapan. Di seorang mukmin sejati dia selalu dalam kondisi antara takut dan harapan. Bukan takut melulu tanpa ada harapan tidak ada harapan tapi juga dia takut Yang Imam Syafi'i ketika menjelang wafatnya dia gemetar murid-muridnya berkumpul wahai imam kenapa kau nampak ketakutan Alasta faqihal umma Bukan kau seorang faqih orang yang alim telah حفظت Quran kau telah menghafal Quran khatamtaha fi kulli syahrin salasin khatman kau telah menghatamkan setiap bulan 30 kali hatam wa fi kulli ramadhan sittina khatman setiap ramadhan 60 kali hatam kau masih takut kenapa kata Imam Syafi'i lastu yang ma'asumah aku bukan seorang nabi yang dijamu Lastu adri adkhul jannata ula. Aku tidak tahu apakah aku menjadi ahli surga tidak. Perhatikan seorang yang alim, seorang yang soleh, amalnya luar biasa masih dia mengaku dosa, mengaku takut kepada Allah Subhanahu. Inilah tidak seorang hamba. Fa'tarafu bidzambihi. Nah, orang kafir karena mereka memang dipaksa untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memang mereka tidak bisa menghindar dari dosa-dosa yang mereka punya. Maka begitu mereka mengakui mereka langsung dilempar ke neraka. <clears throat> Di sini fasuhkon di ashabis Suhkon artinya bukdan. Bukdan min rahmatillah. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengatakan Pak Ustaz, kenapa kami diadab? Memang Allah tidak sayang kepada kami? Ah, nggak yakin aku diadab. Allah kan penyayang, Allah Ar-Rahman Rahim. Masa kami diadab? Bagi penghuni raka fasukon li ashabi sa'ir. Kata Allah, mereka tidak pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah memilih neraka sebagai tempat yang abadi bagi mereka maka mereka tidak pantas mendapatkan rahmat Allah fasukon li ashabis kata ashab dalam bahasa Arab jamak daripada sahib sahib bisa berarti kawan karena dia menemani jadi kalau antara dua orang bersama-sama atau selalu berkawan bersahabat disebut sahib. Tapi kalau dia bersama rumah disebut sahibul bait karena dia pemilik rumahnya. Kalau dia sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah. Jadi orang yang bersama-sama. Pemilik mobil, sahibus sayyar. Tapi Allah menggunakan kata sahib bagi penghuni neraka. Ashabus sa'ir. Kenapa? Karena mereka selama-lamanya dalam neraka. Ashabus Sa'ir. As-Sa'ir adalah nama atau adalah api yang sangat panas yang tidak pernah padam dan selalu menyala dan selalu semakin panas. Berbeda dengan api dunia, disebut anak, anak ya di dunia ya bisa semakin ringan. Tapi Allah seringkali menyebutkan neraka itu tidak pernah semakin dingin. Dia semakin lama semakin panas. Kulama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali mereka merasakan tidak panas lagi kan sudah terbiasa. Merasa sudah terbiasa dengan panas di neraka. Allah tambah lagi panas yang lebih panas lagi. Kulama khabat zidnahum sa'ira. Kemudian Allah menceritakan ahli surga apa syarat untuk masuk surga Allah firman innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi pada saat sendirian. Sini penting. Allah menegaskan Pertama Pentingnya takut Bahwa takut merupakan bekal utama Untuk menjadi hamba Allah Karena ketika seorang takut Dia akan bekerja keras Takut tidak lulus ujian Seorang anak atau mahasiswa atau pelajar takut tidak lulus ujian belajar belajar belajar ibunya menegur ayo nak belajar ayo nak belajar Kondisikan oh, takut tidak lulus ujian kenapa karena kalau nanti kamu nggak lulus kita sudah bayar mahal ayo belajar takut dipecat bekerja keras datang kantor capek, hujan deras datang, banjir datang, takut, takut dipecat. Jadi yang membuat manusia bekerja keras takut. Tapi benarkah takut ini ada kepada Allah? Sehingga seorang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ketika orang tidur dia bangun saya terdengar azan subuh, dia capek, dia bangun. Di siang hari ketika musim Ramadan, dia berpuasa. Di saat orang-orang pada makan di siang hari, dia berpuasa. kepada Allah SWT. Ketika tiba saatnya untuk sholat, sekalipun dia sedang rapat penting, sholat takut kepada Allah masih berhenti. Hentikan dulu. Ayo kita sholat. Karena tidak ada Pak Bu. Tidak ada di dunia ini pekerjaan apapun yang lebih penting daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau sampai ada sebuah pekerjaan melalaikan salat maka di sini menyembelihkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan apapun. Disinilah bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Kita seringkali memahami bahwa bos, direktur, di atas. Rapat apapun kata bos berhenti berhenti. Gitu. Allah panggil untuk sholat nggak berhenti berarti bos lebih besar daripada Allah begitu pengertiannya nah di sini salah Allah lebih besar daripada bos oh, dia yang punya langit punya bumi bos baru punya perusahaan Allah punya langit dan bumi memanggil dan dengarkan di mana itu iman di mana itu takut maka takut harus membuktikan dengan mengutamakan Allah di atas segala galanya Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW belum pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang sahabat ya, seorang sahabat dia itu berlambat-lambat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba saatnya mereka sholat, mereka langsung berangkat ke masjid dan sebagainya. Itulah para sahabat. Dan ini adalah merupakan gambaran yang sangat luar biasa. Kalau ada salah seorang terlambat, mereka datang ke rumahnya, mereka melakukan takziah. tanya, memang ada pekerjaan yang penting kepada Allah. Mereka takziah. Dan disitulah Allah betapa luar biasa rasa takut mereka. Allah gambarkan dalam Al-Quran. jafa junubuhum anil المضاجع yad'un rabbahum khawfan wa tama'a lambung mereka kata Allah dan surah sejadah lambung mereka di malam hari tidak sempat berbaring ke tempat tidur mereka mereka selalu ingat Allah mereka selalu bangun terus tidur bangun lagi makanya dikatakan dalam sebuah para sahabat tuh berlomba-lomba salat malam hatta tawarrabat arjulahu sampai mereka buka kaki mereka. Jadi itu rasa takut tuh menggebu. Benar-benar menggerakkan mereka untuk beramal. Bekerja keras untuk beramal. Itulah betapa Allah mengungkap pentingnya rasa takut. Saya seringkali uh, membawa jemaah umrah dan tang jamnya itu jam keberangkatan take off jam 4 jemaah yang takut terlambat itu ada yang sampai jam 10 malam di airport sudah nunggu takut terlambat ada yang sampai jam 2 bangun jadi takut tuh membuat orang sungguh-sungguh tapi seringkali sholat subuh orang nggak bangun Gak takut, Firaun tuh gak takut. Loh, takut ketinggalan pesawat. Itu lomba-lomba. Takut. Kenapa kalau sudah terlanjur bayar tiket nanti hilang tiket kita? Kalau Allah nggak ada kehilangan. Di sini ya. Coba perhatikan renungkan ini makna kita refleksikan dalam hidup kita sehari coba benarkah aku ini takut kepada Allah tidak ini yang karena ini persyaratan. Karena Allah persyaratkan takut itu menjadi kunci utama masuk surga. Tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak punya takut kepada Allah Subhanahu Karena dia pasti akan selalu berani mengatakan Allah Subhanahu Kalaupun dia sholat, puasa, pura-pura hatinya. Nah, kenapa nggak punya takut? Dorongannya hanya pengen dilihat orang dan itulah dulu di zaman Rasulullah ketika Allah menggambarkan sifat orang munafik mereka sholat tapi tidak takut mereka sholat hanya pura-pura ingin dilihat sebagai seorang muslim padahal di hatinya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maun fawailun lil masuk neraka orang yang sholat celaka orang yang sholat alladzina an sholatim sahun itu orang yang sholatnya dia bukan karena takut kepada Allah sholatnya karena basa-basi sekedar untuk memenuhi silakan akan supaya apa itu muslim alladzina hum yura'u dia ria jadi oleh Allah tegaskan bahwa ini adalah ah, sholat yang tidak berdasarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu masalah ini adalah masalah mendasar innal ladzina yakhshawna jadi kata takut dalam Al-Quran itu seringkali Allah gambarkan dengan bahasa khosyah takut, khauf juga takut, takwa ini takut juga sama artinya. Jadi dia coba bawa ibu Allah kita belajar di pembantu kita kita punya pembantu di rumah dia saking takutnya kepada kita sebagai majikan katakanlah dipanggil Siti, oh iya bu, dia capek, oh iya bu. Coba kamu sekarang, oh iya berangkat. Patuh itu, Takut itu. Seperti itu sebetulnya kita mentaati Allah dengan jiwa seperti itu. Bukan sekedar kita basa-basi dan sebagainya. Di situ bahwa benar-benar dengan penjiwaan yang dalam bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bahwa takut itu direfleksikan dalam hidup sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil ghaib yang artinya di saat sendirian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil ghaib? Saat sendirian. Sebab inilah kejujuran iman. Banyak orang nampak baik di depan banyak orang. Tapi ketika sendirian, dia ternyata menyembunyikan kebusukan. Kejujuran iman itu nampak ketika sendirian. Ketika di Mekah, banyak orang mengajak dia ke masjid. Patuh masjid, saat malam haji, karena banyak kawan. Ketika pulang sendirian, benar enggak seperti di Mekah? Di sini bilu saat sendirian. Ketika Ramadan, itikaf masjid, bangun malam. Karena banyak kawan. Ketika sendirian, selesai Ramadan, benar bangun enggak? Allah tekankan bilu saat sendirian karena saat ceria inilah ketujuan iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Saat kau sendirian bukankah dipengaruhi orang bahwa kamu sadar itu adalah kewajibanmu kepada Allah kamu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh bil ghaib ketika tidak tahu makanya Allah Berbeda orang bersedekah. Sama banyak orang. Sama banyak orang dengan saat sendirian. Makanya sampai-sampai uh, di antara orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala lindungi dari kiamat orang yang merahasiakan amal soleh. Jadi sampai dikatakan hatta hatta la ta'lam shimaluhu saking rahasianya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu matung fiku yamin iya, iya. apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya soal begitu sekali itu lanjut tahu tapi itu perumpamaan bahwa memang pengen benar bahwa yang dia kerjakan hanya Allah yang tahu disitulah bahwa kita minimal bersungguh-sungguh mentaati Allah di saat sendirian maupun juga di saat banyak orang. Jangan dibedakan. Apa yang dapat? Lahum maghfiratun. Ini buah pertama. Dia akan mendapatkan buah maghfirah. Ampunan Allah. Dari sini kita belajar bahwa ampunan Allah bukan hanya istighfar tapi harus dihapus dengan amal soleh yaitu dengan bersungguh-sungguh takut kepada Allah SWT jadi istighfar itu hanya untuk menghapus dosa-dosa kecil jadi dosa kecil ya dosa nggak sengaja atau dosa yang kita uh, ya, itu ya, kecil tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Dan tobat syaratnya ada tiga. Kalau ini dosa kepada Allah. Pertama, ayyukhli'anil maksiyah. Hendaklah dia meninggalkan dosa itu. Dosa yang besar itu yang Yang kedua, ayyandam ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatannya itu. Yang ketiga ayat alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Inilah makna takut. Jadi dia benar-benar bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata dia hanya sampai dua, berhenti, misal, katakan ada salah seorang mabok, kena AIDS, berhenti, misal tapi diem. Tidak berawal baik. Ini baru kapok, bukan tobat. Tobat itu kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Itulah baru tobat. Kenapa? Karena tobat inilah nih kebaikan-kebaikan inilah yang akan menghapus dosa-dosanya. Makanya di sini innalladzina syauna Sungguh orang yang takut kepada Allah baru dia akan lahum maghfiratun. Baru dia akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali dosa itu dosa sosial. Dosa kepada orang lain. Pernah menggolimi, pernah menyakiti, pernah berkata kasar kepadanya, atau pernah mengambil haknya, atau berhutang yang dibayar. Nah, ini tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dia harus melunasi dulu. Bayar dulu itu hutang kalau berhutang minta maaf dulu ke orangnya kalau mampu ceritakan aku tadi begini aku tadi mengata-ngatain kamu begini begini maafkan aku baru saya istighfar kepada Allah minta ampun bertobat baru diampuni tapi kalau tidak menyelesaikan kepada orang tersebut katakanlah tidak bayar hutang contohnya kalau dia punya hutang Allah tidak akan mengampuni sekalipun dia baca istighfar 5 miliar kali sekalipun dia haji 20 kali minta ampun kepada Allah tidak akan diampuni karena ini adalah dosa sosial harus diselesaikan dulu kata Rasulullah sampai pun orang tersebut mati syahid 100 kali 100 kali kalau punya hutang Allah tidak akan mengampuninya dan Allah tidak akan mengizinkan masuk surga sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Nah inilah kisah orang yang bangkrut, yang yaitu orang yang banyak dosa kepada orang lain dan pindah ke hari ke alam akhirat membawa amal banyak-banyak ternyata sampai bisa dibagi-bagi kepada orang yang pernah sakit hatinya sampai tidak punya pahala sama sekali sampai dia ditimpukin dengan dosa-dosa mereka dan dia benar-benar penuh dengan dosa-dosa tersebut. Nah inilah berkumullah bahwa kunci untuk dapat maghfirah adalah kita harus beramal soleh. Inna ladina yakhshana rabbahu bil ghaibi lahum maghfirah. Yang kedua, dia dapat wa ajrun kabir. Ajr adalah balasan, kabir adalah besar. Maksudnya surga. Jadi dia akan masuk surga. Dari urutan ini kita tahu bahwa sebelum seseorang masuk surga dia harus pertama kali mendapatkan kartu maghfirah. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum dia masuk surga. Makanya berkumpul Rasul bersabda bahwa nanti ya, ketika seseorang meniti sirat wa in minkum illa wariduha semua manusia akan meniti sirat terus begitu lulus dia dibawa ke sebuah tempat namanya asur di sana dia dibersihkan semua dosa-dosanya maka dia dapat ampunan Allah baru masuk surga ini dari segi tahapan prosesnya jadi sebelum masuk surga lulus dari titian lulus dari neraka dia ditempatkan sebentar di asur namanya di sana dicuci dosa-dosanya setelah bersih baru masuk surga nah ini tahapannya berarti juga seseorang untuk masuk surga dia harus meraih ampunan Allah SWT selama dunia karena itulah berkumpul Rasul SAW bersabda Wallahi demi Allah Inni la astaghfirullah Aku selalu mohon ampun kepada Allah Beliau setiap hari Mi'ata marrah Seratus kali Wafi riwayat dan yang lain Seba'ina marrah Tujuh puluh kali Inilah makna dan rahasia Mengapa semua para nabi Berdakwah agar minta ampun kepada Allah Jadi Pak, Bu Jangan menjadi orang yang segan minta ampun ya Allah. Harus istighfar. Kita naik mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan menjadi orang yang malas. Karena ini adalah merupakan andalan kita menuju Allah, saudara. Kalau sampai Allah tidak mengampuni, kita tidak akan masuk surga. Karena kita terlalu banyak dosa. Kullu bani Adam khutta'un. Kata Rasulullah, setiap orang Adam pasti punya dosa. Wa khutta'i, yang paling baiknya orang yang berbuat dosa, atau walaupun dia bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia mengapa Allah utamakan dulu maghfirah ampunan baru kemudian wa ajrun kabir surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menantang menantang orang-orang yang masih berani berbuat dosa bersembunyi mengelak berbohong, berdiplomasi, mencari-cari alasan, menyembunyikan kebusukan, menyembunyikan perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, perhatikan. Wa asirru awij awijharubi. Silahkan kau sembunyikan perkataan. Silahkan kau sembunyikan kesalahanmu. Silahkan kau sembunyikan dosa-dosa au atau kau terang-terangan berdosa innahu alimu bidhati sudur sesungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia di sini ada beberapa pelajaran pertama sepandai-pandai seorang bersembunyi dalam berdosa pasti Allah tahu. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib dia pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Imam, wahai Imam, idzan li an artakib al izinkan aku berbuat dosa." Qala, "Tafadhal, silakan." Idzan li an azni, izinkan aku berzina. Tafadhal, silakan. Kok kamu bolehkan? ada syaratnya ma fi syarat ada syaratnya apa syaratnya ibhas makanan la ya'rifuhu kalau kau ingin berbuat maksiat cari tempat Allah tidak tahu cari kalau kau berhasil silahkan berbuat dosa sepuasmu ternyata orang ini berkata innahu alimun bidhatis Allah mengetahui saat manusia Kau akan ruangan yang digelapkan Kau akan pintu yang ditutup Kau akan hordeng yang dipasang Semua tidak akan pernah menutup dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa asirru kaulakum aw Silahkan kau rahasiakan, silahkan kau sembunyikan Silahkan kau sogok orang per orang untuk menutupi engkau punya dosa. Silahkan. Awi Jaludi atau kamu terang berdosa. Kata Allah, Innahu alimu biasku. Aku tahu isi hati. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkap pentingnya sesuatu yang paling rahasia. Berarti Pak, Bu, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah tahu isi hati. Seorang dokter dengan alat yang paling canggih pun tidak akan tahu isi hatinya. Apakah dia ria, masuk, nggak bisa. Ada seorang periksa dokter, oh bapak ria, nggak bisa. Bapak sombong ya, nggak bisa tahu. Kenapa? Karena itu hanya Allah yang tahu Innahu alimu bidati tisu. Nah, di sini yang tahu juga orangnya sendiri, dia sendiri merasa sombong, merasa dengki, hasut di sini dia tahu dalam dirinya. Tapi Allah lebih tahu lagi dari orang tersebut tentang isi hatinya. Oleh karena itulah para berkumah jangan sampai hati kita kotor. Nanti di hari kiamat ada pembongkaran isi hati manusia. وحصل ما Allah bongkar isi hati manusia itu Allah bongkar akidah yang rusak Allah bongkar segala kedengkian Allah bongkar kesombongan dalam isi manusia semua itu Allah akan bongkar dan dia tidak bisa makanya ketika Allah menggambarkan neraka pertama kali sambutan neraka welcome welcome neraka itu langsung allati tattali'u 'alal afidah langsung begitu mereka datang takhruju uluk keluar leher panjang dan dia langsung menyambar seorang sampai ke jantungnya dan diangkat di sini bahwa ketika kena ulu hati dia tersesat alati tatoliku alal afidah ini salah satu makna daripada dahsyatnya api neraka dia menyambar sampai ke ulu hati Bagaimana perasaan kita ketika ulu hati terpukul, ulu hati tersambar, sungguh penderitaan tak terhingga. <coughs> Kenapa? Karena di hati ini tempat besarnya niat yang busuk, akidah yang sesat, dan seluruh pemahaman yang salah dalam hati. Karena itulah Allah hati yang bersih inilah ciri ahli surga. Terakhir saya menutup dengan kisah ini yaitu Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menceritakan saya di rojulun ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat menunggu, tiba-tiba datang seorang duduk. Oh ini dia ahli surga. Besok harinya berkumpul lagi Rasulullah menceritakan lagi. Saya tirajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sangat menunggu. Jangan-jangan orang lain lagi. Begitu datang, cek juga. Loh, kok yang kemarin? Hari ketiga, diulangi lagi Rasulullah. Orangnya juga sama. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr dia pengen tahu apa sih kelebihan orang ini kok sampai tiga hari berturut-turut Rasulullah SAW menjamin surga. Orang ini nggak tahu. Dia orang tahu. Dia datang nggak tahu apa-apa. gue menjamin surga. Nah, Abu bin Amru datang ke rumahnya, ke pintu. ya, <clears throat> minta izin. Habib indah. Aku ingin bermalam di rumahmu. Kamu satu ayam tiga hari. Biasanya mereka kalau ingin tahu sifatnya apa kelebihannya itu tiga hari mereka mabit bermalam di rumah mereka. Di situ dia belajar malam hari Abdullah bin Amr dia bangun Amr itu salat tahajud terus dia dengarkan kok enggak ada suara bangun pas menjelang subuh dia keluar dia berangkat masjid enggak enggak bangun enggak bangun tahajud kata dia hari kedua sama malam kedua dia bangun salat tahajud dia dengarkan kok enggak bangun salat tahajud menjelang subuh dia berangkat masjid hari ketiga sama akhirnya dia penasaran ya sudah wah sudah kamu tahu nggak? Rasulullah SAW telah menjamin kamu masuk surga. Oh iya, Rasulullah iya. Dia gembira sekali. Rasulullah menjamin masuk surga. Dia, dia, dia, dia tahu. Terus dia bertanya, sampai tiga kali, tiga hari berturut-turut kamu diceritakan sebagai ahli surga. Apa sih kelebihan kamu? Setiap malam, setiap malam di sisa tahajud. Aku tidak pernah mendengar kamu salat tahajud. Tapi kok kamu dijamin masuk surga? Kok bukan aku? Kata Abu bin Amr. Di sini mengatakan, ada anak mata. Aku seperti apa yang kau lihat. Biasa aja. Enggak punya kebenaran apa. Yang benar. Aku yang kamu. Ya benar aku tahu bahwa kamu tidak serta dia. Kenapa kok bisa? Kau ibu gak kenapa? Kata orang ini, ma wadu'atu fi qalbi illa wasamahtu li ayah Aku tidak pernah menyimpan di hatiku kecuali aku memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti aku. Tidak pernah aku menyimpan dendam, tidak pernah aku menyimpan dengki, tidak pernah aku menyimpan hasut, sombong di hatiku. Setiap orang pernah menyakiti aku, aku maafkan sudah minta maaf, aku doakan di sini orang yang baik, dan seterusnya. Belum pernah di hatiku ada penyakit sedikit pun tentang masalah-masalah yang sifatnya penyakit hati. Umar ini mengatakan Abdullah bin mengatakan kayaknya ini yang aku belum punya benar aku ahli sholat benar aku ahli puasa tapi di hatiku masih banyak penyakit-penyakit hati hasut, dengki sombong masih ada di hatiku kayaknya ini yang belum aku punya ini yang belum aku punya hatiku masih kotor Innahu alimun Bida sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Karena Allah tempat ikhlas di hati. Hati yang bersih memancarkan sebuah perilaku yang bersih. Dan dia dijamin oleh Allah sebagai ahli surga karena kebersihan hatinya. Mengapa? Karena tidak ada di surga manusia-manusia yang membawa hati yang kotor maka bukan ahli surga orang yang membawa hati yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.